وهجان الفساد وقيل لا يشترط في ذلك إذن الإمام طيب Derajat yang keenam di dalam ingkarul mungkar yaitu at-tahdid wa takhfif. Menakut-nakuti tahdid, takhfif. Ini hampir sama terjemahnya menakut-nakuti. membuat takut <clears throat> mengancam cuma ada perbedaan kalau tahfif ini menakut-nakuti yang memang sepantasnya dengan ucapannya pas awas kalau kamu berbuat begini nanti akan saya ikop mungkin dengan cara di apa jewer dengan digundul dengan takfif yang memang sebenarnya tahdid ini menakut-nakuti melarang tapi kebalikannya ini melarang maunya larangan tapi dengan perintah yang berbalikan yang sebaliknya misalnya apa biasanya kalau seorang anak kecil ya hulam sering terus melanggar. Dibilangin terus melanggar jangan naik pohon terus naik pohon, jangan naik naik bangku terus naik naik bangku. Biasanya ini apa dilakukan oleh anak-anak yang kecil umur 6 tahun, 7 tahun dan terus diulang sehingga orang tuanya pun melarang tapi dengan kebalikannya. Terus naik, terus naik. Terus naik pohon, terus naik pohon. Ini maunya apa? Maunya adalah jangan naik pohon terus, berbahaya. Yang sebelumnya sudah dilarang, nak jangan naik pohon nanti jatuh. Ya. Jangan naik meja nanti bahaya jatuh, kakinya ceklek, patah. Tapi diulang-ulang terus. Sehingga mengancam dengan yang kebalikannya. Dengan larangan yang berbalik. Terus naik, terus naik. Ini namanya tahdid. Dalam satu hadis disebutkan di dalam tastahyi fasna masyita ini ini adalah tahdid bentuk tahdid larangan yang apa berbalik kalau engkau enggak malu buatlah ya kerjakan senda kalian ini artinya ketika dilakukan suatu kemungkaran terus dilakukan enggak bertobat ini akan mendapatkan akan mendapatkan suatu ikop suatu balasan ini akan diikop mujazi ala ika akan dibalas atas perbuatan kalian tak kalah melanggar suatu syariat Islam i'malu maksitum dalam surat fusilat kerjakan apa yang kalian kehendaki sudah silahkan apa yang mau kerjakan silahkan mau bermaksiat mau apa mau berbuat kesirikan mau kebid'ahan mau kemaksiatan terserah silahkan ikmalu maksitum fasna tak ini senada dalam hadis dan dalam satu ayat ini namanya tahdid ketika dikerjakan sudah siap menunggu apa ikop ada balasan Kokolihi seperti ucapan ini bentuk takhfif ya, bentuk takhfif di sini. Da angka hada wa illa fa'altu bika kada wa kada. Tinggalkan oleh engkau dari perbuatan ini. Tinggalkan perbuatan tersebut oleh engkau wahai sang anak misalnya. Kalau tidak aku akan memberikan suatu ikop padamu seperti ini seperti ini. Akan memberikan suatu hukuman seperti ini seperti seperti ini. Nah ini. Ini namanya takhfif. Sesuai ya dengan apa? larangannya. Fayambaghi ay yuqaddim hadha ala tahqiqil darab idza amkana taqdimuhu. Dan sepantasnya enam untuk mengedepankan apa? yakni untuk mewujudkan larangannya mungkin sebuah pukulan misalnya dipukul awas loh kalau melakukan seperti ini akan saya pukul idza amkana takdimuh memang kalau memang mendahulukan adalah memungkinkan. Ini artinya kalau memang pas dipukul ya dipukul. Dengan cara dipukul dia akan jerak, akan kemudian berubah ya di dipukul. Ini. Demikian kalau memang itu adalah sudah sepantasnya wal adabu fi hadil radbah dan adab di dalam tingkatan ini itu hendaklah Allah tidak biwa'idi tidak mengancam dengan ancaman yang tidak diperbolehkan untuk mewujudkannya. Ini di sini ada punya adab ketika mau seperti ini keadaannya maka yang tidak boleh dilakukan adalah mengancam yang memang sampai keterlaluan berlebihan nggak boleh untuk diwujudkan ancaman tersebut. Kekolihi seperti ucapan la anhabanna daroka. Kalau kamu masih melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala Pasti akan saya bakar rumahmu Ini Ini terlalu berlebih-lebihan Wala asbiyanna Zaujataka Atau Sungguh akan saya apa culik istrimu. Nah ini, ini la yajuzu tahqiquhu. Enggak boleh untuk diwujudkan larangan tersebut. Seandainya kok masih berbuat maksiat, masih judi misalnya, langsung diwujudkan ancamannya dengan cara dibakar atau dengan cara diculik istrinya. Lah ini la yajus untuk apa? mengancam seperti ini li'annahu in qala dzalika an asmin fa haram sesungguhnya jika dia mengatakan yang demikian tersebut itu adalah azam yang sangat kuat dan itu adalah suatu ucapan yang tidak diperkenankan haram enggak boleh wa in qalahu an ghairi ma'asmin dan jika dia mengucapkan dan ucapan yang tidak sungguh-sungguh maka ancaman itu adalah ancaman yang dusta bahwa kadibun. Ini. Ini ancaman yang dusta tidak diperkenankan. <clears throat> ini adabnya ketika apa tahdid, takhfif, nam hendaklah mengancam dan ancaman-ancaman yang sewajarnya tidak berlebihan, tidak hulu ketika mengancam seorang <clears throat> Kemudian sabia sabi'ah, derajat yang ketujuh. Mubasaratul darbi bil yad, marijil. Wahru dalik mimma laysa fihi isharu silah yaitu langsung nah memukulnya dengan tangan dengan tendangan ini derajat yang ketujuh ingat ini poin yang ketujuh tentunya sebelumnya telah ditempuh marhala-marhala pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya baru di langsung dipukul. Dan sebagainya. Tidak apa-apa yang tidak menggunakan sebuah senjata. Ini jangan sampai kalian memukul dengan wasilah dengan pisau misalnya dengan senjata senjata tajam. Nah ini ini dilarang. Wa dari jais. Yang selain itu, 6 mungkin memukul dengan tangan, menendang yang tidak dilarang ke muka ini selain muka mungkin dipukul kakinya atau pahanya itu adalah jais perkara yang diperbolehkan li ahadi bisaratin darurah wal iktisar ala qadril hajah diperbolehkan bagi setiap individu dengan syarat yaitu darurah dan iktisar memang apa syaratnya adalah daruroh memang darurat ya mengharuskan demikian dia akan jerak dia akan bertobat memang dengan cara agak kasar dengan dipukul dengan ditendang tapi ingat wal iktisor membatasi atas kadar yang memang dibutuhkan ini jadi pernah ya dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab bagaimana seorang apa sobi ini disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan yang diriwayatkan oleh Imam Darimi An-Nafi ini sobi seorang yang orang yang ahlu bid'ah orang yang maksiat pemikirannya khoriji Nah, maka didatangkan orang ini pada Umar bin Khattab. <clears throat> Dan ketika menghadap langsung Sobi dihajar, dipukul babak belur seluruh tubuhnya sampai apa dadanya memang betul-betul karena sangat kerasnya, sangat pukulannya sangat keras dengan rotan seperti apa dalam di situ disebutkan seperti roti badannya. Betul-betul bapak belur. Nah ini. Terus sembuh, ya. Diulang kembali. Artinya pemukulannya diulang kembali oleh beliau sampai betul-betul dia jerak dari pemikirannya dan perbuatan-perbuatan dia sampai tiga kali. Dan setakala sudah merasa dia apa sobi ini merasa ingin berubah dirinya ingin berubah dirinya lalu mengatakan kepada Umar ya Umar in kunta turidu qatli faqtulni qaslan jamilan jika engkau menghendaki nam membunuh saya maka bunuhlah saya dengan pembunuhan yang baik dan seperti ini wa in kunta turidu antudawiyani faqad wallahi Nam bari'tu minhu. Jika engkau menghendaki yaitu engkau ingin mengobati penyakit-penyakit saya dalam pemikiran-pemikiran saya, dalam apa-apa yang telah saya perbuat sebuah kemaksiatan, nam sungguh saya telah berlepas diri. Nam, sungguh saya sudah tobat dari perbuatan saya, dari pemikiran saya. Lah, ini pengakuan beliau dan memang terbukti. Ya, setelah itu Sobi Nam tobat dari perbuatannya, dari pemikirannya yang perbuatan ahlu bid'ah. <clears throat> nah ini dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi dengan cara pukulan, dengan cara memukul dengan rotan, ini memang diperbolehkan ketika daruroh, ketika memang apa? Ya ini sangat dibutuhkan. Ini. Wal iktisar tapi ingat dibatasi. Sekedar kebutuhannya saja. Faidan dafa'a mungkar maka apabila telah tercegah dari suatu kemungkaran tak takala berhenti dari kemungkarannya fayam fi ayakufa maka sepantasnya dia untuk menghentikan dari pemukulan tersebut. Nah ini. Ini sekedarnya, sebutuhnya ketika sudah tobat sudah merasa dia jerah dan meninggalkan perbuatannya sudah dihentikan. Jangan terus dipukulin sampai habis-habisan. Nah ini. Dan disalahkan ya ketika di sana ada mungkin <clears throat> seorang pencuri ketika dia mencuri ketahuan. Dan ini biasanya di tatanan masyarakat sudah ya dihabisi, dipukulin dari sana dari sini sudah sampai kadang apa dicincang sehabis-habisnya. Nah, ini tindakan-tindakan yang berlebih-lebihan di dalam ingkarul mungkar. <clears throat> yang benar bagaimana? ya sudah kalau dia mencuri ketahuan tangkap serahkan ke polisi nggak usah dihakimi sendiri oleh masyarakat dipukul di tengah-tengah masyarakat jadi bulan-bulanan dipukul sana sini nah ini ini tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang muslim <clears throat> kemudian derajat tsaminah, derajat yang keenam Allah yakdirna ala inkirar yang keenam ya, eh yang delapan, yang terakhir insya Allah, nggak bisa, nggak mampu engkel mungkar dengan sendirinya, tapi dia butuh wayah taju ila awan, dia butuh pada rekan-rekan yang lainnya. Jadi ada bantuan orang lain yang mengharuskan yasharuna silah menggunakan sebuah senjata. Ini, ini pakai senjata fa inna rubbama yastamitu fasik karena apa barangkali mungkin saja orang fasik pun di sana nanti sebagian mereka akan menghadangnya dengan senjata juga nah ini mereka pakai senjata sehingga kita pun pakai senjata untuk yang kalau mungkar tersebut bi'awanihi dengan teman-teman mereka orang-orang fasik nam hadang ahlul haq Enam perang antara alul hak dan alul batil pakai senjata di ila kita sehingga akan mengakibatkan apa yaitu suatu peperangan ini akan menggiring pada suatu pertempuran di antara orang fasik dan yang mengadakan engkel mungkar tersebut. Fasohi maka yang benar anna dalika yahtaju ila idnil imam maka yang benar kata beliau dalam perkara seperti ini maka dibutuhkan izin kepada seorang imam seorang pemimpin pemimpin dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berwenang pemerintah nah ini harus izin terlebih dahulu li'annahu yu'addi ilal fitan karena sesungguhnya Nam akan mengakibatkan suatu fitnah ini coba seandainya kalau dia bergerak sendiri tanpa izin pemerintah sudah kita gerak sendiri aja kita habisi orang-orang fasik kita tawuran dengan mereka maka akibatnya adalah akan apa tumpah darah di antara mereka ada yang mati ada yang apa luka ada yang cacat dan sebagainya terus gerakan selesai tapi ketika dengan pemerintah bergabung nam untuk menghancurkan maksiat-maksiat tersebut nah ini akan seandainya ada pun yang meninggal akan sedikit Nah, makan sedikit. Wahayajan fasad dan juga akan apa? <clears throat> adanya suatu kerusakan yang lebih besar. Ini fitnah akan muncul dan juga kerusakan akan lebih besar ketika langsung berhadapan tanpa apa pemberitahuan pihak yang berwajib. Wakil dan dikatakan layustaro yustaratu dari imam ada yang mengatakan ada pendapat tidak disyaratkan untuk izin kepada seorang imam. Nah, tapi yang as yang benar adalah yang pertama tadi. Nah, untuk apa kerjasama dengan ulatul umur. <clears throat> Intaha. Alhamdulillah kita selesaikan masalah untuk mungkar tahapan-tahapannya dan derajat-derajat ingkar mungkar tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna.